Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang al-hal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam hal ya, macam-macam hal. Bahwasanya dari sisi bentuknya hal itu terbagi menjadi dua yaitu mufrad dan murakab ya. Hal dia bisa berbentuk mufrad dan hal dia bisa berbentuk murakab ya. Sudah sering kita membahas tentang Eh, apa itu mufrad, apa itu murakkab. Baik, adapun hal yang berbentuk mufrad ya, maksudnya adalah hal yang berbentuk tunggal ya, hal yang berbentuk tunggal. Intinya satu kata. Jadi termasuk bentuk tunggal di sini adalah bentuk ya, bentuk ya, mufrad, kemudian bentuk musanna dan jamak. Ya, sekali lagi termasuk bentuk mufrad atau tunggal di sini adalah apa? Isim mufrad, musanna dan jamak. Intinya apa? Dia itu ya tunggal satu kata saja ya. Nah, musanna ya, misalnya cuma satu kata ya, dia termasuk apa? Bentuknya bentuk mufrad. Sebagai contoh misalnya, akala al-waladu qa'iman. Di sini al-walad dia adalah sebagai isim mufrad ya, demikian pula kalau e, sahibul hal, ini kan sebagai sahibul halnya, maka halnya juga bentuknya adalah e, mufrad qaiman ya, seperti itu. Baik, kemudian akara al-waladani qaimaini ya, al-waladani ini bentuk mufrad akan tetapi ya dia adalah musanna ya. Mufrad ya, mufrad yang lawan dari murakab ya E, dan dia lebih khusus adalah bentuknya apa musanna ya bentuk apa musanna ya bentuk bubble dua ya karena sahibul halnya yaitu al waladani dia adalah musanna maka halnya dia juga musanna ya hanya saja dia mansub hanya saja dia mansub sehingga ko ini ya bukan ko imani tapi ko ini ya karena dia mansub ya kalau marfuknya ko ini apa marfu'nya adalah qaimani ya, akan tetapi sebagaimana kita ketahui bahwasanya hal itu dia mansub maka bentuknya adalah qaimaini ya sehingga akala alwaladani qaimaini Baik, kemudian ya contoh yang lain yaitu kita ambilkan contoh bentuk jamak misalnya. Akala al-auladu ya, al-aulad adalah bentuk jamak ya. Jamak apa ini? Jamak ya taksir ya, jamak taksir dari al-walad ya. Akala al-auladu qaimina ya, qaimina ya. Qaimin dia adalah sebagai hal yang dia bentuknya juga apa? Juga jamak. Akan tetapi ya, keadaan ya dalam contoh ini adalah dia mansub karena dia memang posisinya adalah sebagai hal ya yang menjelaskan keadaan dari sahibul halnya yaitu al-aulad. Ya, al-aulad itu adalah bentuk jamak. Oleh karena itu maka halnya juga harus ya jamak. Ya. Dan dia mansub ya. Qaimina kan mansub. Nah, marfu'nya gimana? Kalau marfu' kan qaimuna ya. Qaimuna. Akan tetapi dia ya mansub sehingga menjadi qaimina sekali lagi dia mansub karena dia adalah sebagai hal Baik, itu adalah kelompok yang pertama dari hal ya, kelompok yang pertama dari hal. Kelompok yang kedua adalah ya, hal itu bisa berbentuk murakab ya. Hal bisa berbentuk murakab. Maknanya yaitu hal itu ya terdiri dari jumlah ismiyah ataupun fi'liyah. Jadi hal itu juga bisa berbentuk jumlah ismiyah ya dan pula ya, bisa berbentuk jumlah fi'liyah ya jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah sebagai contoh misalnya la tashrab wa anta qaimun ya la tashrab wa anta qaimun nah anta qaimun ini adalah susunan jumlah ya susunan apa jumlah ya susunan jumlah anta qaimun ini adalah jumlah ya jumlah dan dia posisinya adalah sebagai hal halnya bukan ko imun, tapi satu kesatuan, satu jumlah ya, satu apa? Satu jumlah. Ya. Baik, kemudian e, contoh yang lain misalnya jaa al waladu ya begi, ya. Jaa al waladu ya begi. Ya begi ini dia adalah sebagai jumlah fi'liyah dan dia posisinya adalah sebagai hal ya. Dia posisinya sekali lagi adalah sebagai hal. Ya, anak itu datang ya sambil menangis, ya, sambil menangis. Ya, ya pergi dia adalah sebagai hal yang menjelaskan keadaan dari al-walad ketika dia datang.